harta dan sedekah diberikan kepada adik kandung yang beda ibu status adik saya tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Bapak, Mama, ini 5 juta zakat abang sekaligus belanja kita bulan ini. Bapak wajib menafkahi ibu, maka bapak tak boleh berzakat kepada ibu. Tapi ibu boleh berzakat ke bapak. Itu bedanya. Ibu boleh misalkan, Bang, ku tengok abang udah agak-agak fakir miskin nih bang. Nah, jadi, iya. oh, bang itu zakat. Tengok susah kali kau bang. Nah, ini pakai lain. Ini gaji ke bulan ini. Ibu bergaji sebulan 10 juta. 1 juta 25 ribu, 2,5 persen. Jadi kalau 10 juta, 250 ribu. Nah, ini zakat zakatku bang, 250. Yang 750 ini sedekah. Adapun infak, nanti ku tengok prestasi ya bang. Nah, kaedahnya tak boleh berzakat pada orang yang wajib kita nafkahi. Tak boleh berzakat kepada anak karena anak itu wajib kita nafkahi. Nah, sekarang adik. Apakah adik itu wajib kita nafkahi? Tidak. Yang wajib dinafkahi itu siapa? Istri, anak, cucu, mertua, orang tua yang hubungan langsung. Itu yang wajib kita nafkahi. Orang yang tak wajib kita nafkahi boleh kita kasih zakat. Kalau kita bersedekah pada orang jauh, nilainya satu sedekah. Tapi kalau kita bersedekah pada orang dekat, nilainya dua. Satu sedekah, satu lagi silaturahim. Tapi banyak orang tak mau sedekah ke keluarga dekat. Kalau sedekah sama orang lain. Kok kenapa tak sedekah sama saudara? Payah saudara nih Pak Ustaz, dikasih sedikit-sedikit kali katanya.